Jamil Zainu rahimahullahu taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita sampai kepada fasal nafyu syirki billah yaitu menafikan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau meniadakan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjelaskan fasal anwa'us syirkil akbar, jenis-jenis syirik besar, maka setelah itu beliau <clears throat> menekankan kepada fasal nafsu syirki billah yaitu bagaimana kita menghilangkan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata penanya, "Kaifa nunfi asyirka billah?" Bagaimana kita menghilangkan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh beliau rahimahullah, yang pertama adalah <clears throat> la yatimmu nafyu syirki billah illa binafyi ma yali. Tidak akan sempurna untuk menghilangkan kesyirikan terhadap Allah Ta'ala kecuali dengan menghilangkan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama adalah asyirku fi af'alir rabb yaitu menghilangkan atau meninggalkan kesyirikan di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yaitu kesyirikan di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti al-i'tiqad bi anna hunaka atab aqtaban yudabbirul kaun seperti meyakini bahwa di sana ada kekuatan-kekuatan yang bisa mengatur dan mengawasi alam semesta ini. Maka ini adalah kesyirikan di dalam af'al Allah Jalla wa ala. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya yang mengatur segala urusan alam semesta ini. Tidak ada yang lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang meyakini ada selain Allah yang bisa mengatur dan mengawasi al-kaun, maka berarti dia telah mempersyarikatkan Allah dalam perbuatan Allah taala karena yang berhak untuk mengatur alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah beritakan di dalam Al-Quranul Karim <clears throat> terkait dengan ayat yang berulang-ulang kita bacakan dari surah Yunus pada ayat ke-31. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamliku as-sam'a wal absar?" ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون Katakan wahai Muhammad yakni kepada musyrikin kepada kufar <clears throat> Siapakah yang memberi rezeki dari langit dan dari bumi. Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan kematian dari kehidupan? Waman birul amr dan siapakah yang mengatur dan mengawasi segala urusan? Allah. Maka orang-orang musyrikun mengatakan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Naam. Akan tetapi Allah taala mengatakan kepada musyrikun, "Apalah tattaqun?" Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena musyrikun mereka beriman dengan tauhid rububiyah di dalam tindakan-tindakan Allah Subhanahu wa taala yang berhak melakukan tindakan segala tindakan baik yang menghidupkan yang mematikan yang memberi rezeki yang mengatur alam semesta dan mengawasinya itu diyakini oleh orang-orang musyrikin kufar bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya dalam arti musyrikin beriman dengan tauhid rububiyah. Akan tetapi mereka mengingkari tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Sehingga Allah taala tidaklah menjadikan musyrikun kafirun dengan keimanannya terhadap tauhid rububiyah kemudian mereka menjadi muslim ya tetap mereka dalam kekufuran karena mereka mengingkari tauhid uluhiyah yaitu memurnikan segala bentuk ibadah itu hanya kepada Allah, beribadah langsung kepada Allah tidak melalui perantara-perantara. Adapun musyrikun mereka beribadah melalui perantara-perantara. Sehingga mereka mensyirikkan Allah memperserikatkan Allah taala di dalam tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah yang merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga ketika mereka diperintah untuk mengucapkan la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, mereka enggan, ya, istakbaru, bersifat sombong dan tidak mau mengucapkannya karena mereka sangat paham ya makna konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah artinya mereka harus meninggalkan segala bentuk-bentuk cara-cara peribadatan yang syirik yang mereka lakukan dalam syirik uluhiyah atau ubudiyah. Adapun tauhid rububiyah mereka beriman bahwa Allah yang berhak mengatur segala urusan. <clears throat> nah, ini yang pertama para fikum sehingga orang-orang yang berbuat syirik dalam rububiyah Allah taala ini ya lebih buruk daripada orang-orang musyrikin kafirin terdahulu. Ya, karena musyrikin kafir terdahulu dalam tauhid rububiyah mereka masih beriman. Nah, tetapi mereka ingkar dalam tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Demikian para kalafikum. Dan ini ya kesyirikan yang dilakukan oleh jarang ya terjadi dari orang-orang yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan pencipta semesta alam ya mereka kebanyakan beriman dengan tauhid rububiyah ini. Nah, oleh karena itu <clears throat> dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu mengkhususkan pada dakwah tauhid ubudiyah atau uluhiyah ya kepada musyrikin dan kufar terdahulu. <clears throat> Nah, kemudian yang kedua barakallahu fikum yang harus dihilangkan yang harus ditinggalkan di dalam upaya untuk menjauhi atau menghilangkan kesyirikan terhadap Allah taala adalah Asyirku fil ibadah, kesyirikan dalam beribadah, ini yang dimaksud dengan kesyirikan dalam tauhid uluhiyah atau tauhid al-ubudiyah. Maka ini merupakan inti daripada dakwah para nabi dan rasul, yaitu fokus pada tauhid uluhiyah dan ubudiyah yang merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. <clears throat> nah, Oleh karena itu, ketika kita beriman dengan tauhid uluhiyah atau ubudiyah, maka pasti secara spontanitas kita telah beriman dengan tauhid rububiyah. Nah, itu yang diistilahkan dengan al-iman bi tauhidil uluhiyah atau ubudiyah tadamman tauhid rububiyah, telah mengandung tauhid rububiyah. Dan belum tentu ketika beriman dengan tauhid rububiyah seseorang mentoh, berarti mentohidkan Allah dalam uluhiyah itu belum tentu. Akan tetapi wajib ya orang yang beriman dengan tauhid rububiyah seperti musyrikin kufar terdahulu maka yastalzimu tauhid al-ubudiyah. Wajib dan mengharuskan dia untuk mentauhidkan Allah dalam al-ubudiyah. Nah, sehingga barakallahu fikum mentauhidkan Allah dalam ubudiyah sudah pasti mengandung tauhid rubu rububiyah. Tidak mungkin kita beribadah hanya kepada Allah langsung tidak melalui perantara-perantara, tidak kuburan, tidak para nabi, tidak para jin, tidak tukang sihir, tidak melalui pohon-pohon yang dikeramatkan dan sebagainya, langsung kepada Allah. Lalu bersamaan dengan itu dia tidak beriman kalau Allah yang mengatur alam semesta, kalau Allah yang menciptakan, kalau Allah yang menghidupkan, kalau Allah yang memberi rezeki, itu tidak mungkin. Barakallahu fikum. Maka uh, tauhid uluhiyah ini adalah inti daripada dakwah para nabi dan rasul. Nah, ya bahkan seluruh Al-Qur'an ya mengandung tauhid al-ubudiyah ini. Ya. Yang dengan sebabnya seluruh manusia dan jin dicipta oleh Allah karena tauhidul ibadah ini ya yang dengannya diutus para nabi dan rasul, diturunkan kitab dari langit, diciptakan surga dan neraka karena tauhid al-ubudiyah ini. Karena tauhid al-ubudiyah atau al-uluhiyah ini barakallahu fikum. <clears throat> Sehingga uh, betapa banyak dan berapa banyak ya orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan yaitu kesyirikan fil ibadah. Bukan syirik dalam rububiyah ya, tetapi syirik dalam hal al-ubudiyah. Itu yang banyak barakallahu fikum. Nah, berbeda dengan kaum ateis, maka itu di luar dari pembahasan. Orang yang tidak beriman adanya Tuhan. Ya, mengingkari adanya pencipta. Maka mereka ateis. Ya, tentu dia tidak beriman dalam ibadah dalam tauhid ubudiyah, rububiyah dalam asma wa sifat karena asalnya dia tidak beriman dengan adanya pencipta. Naam. Demikian para kalafikum. <clears throat> Dan segala bentuk kesyirikan ini ya kebanyakan dalam syirik fil ibadah. Ya, yang Allah sebutkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an ya termasuk kesyirikannya al-Yahudi wan Nasara ya dan khususnya kaum Nasara yang beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam ya yang diyakini bahwa Nabi Isa adalah titisan Allah subhanahu wa taala sehingga mereka kafir dengan itu sebagaimana yang Allah firmankan di dalam uh, banyak ayat-ayat Al-Qur'an seperti dalam surat Nisa misalnya ya Allah taala berfirman laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Benar-benar sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah tiga di antara satu di antara tiga. Yang ketiga dari tiga. Ya. Maka ini keyakinan kaum Nasar <clears throat> Oleh karena itu dalam ayat yang lainnya Allah taala berfirman laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam ya wa qala al masih ya bani israil u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an nar wa ma lidh-dhalimin min nasir Nah, benar-benar sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala adalah Masih Ibnu Maryam. ini Nabi Isa. Ya. Kemudian Nabi Isa mengatakan, Wahai Bani Israel, murnikanlah ibadah hanya kepada Allah, beribadalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Robku dan Rob kalian. Ya. Robku dan Rob kalian. Maka setelah kalian ya beriman bahwa Allah itu Rob kita semua, maka murnikanlah ibadah itu hanya kepadanya. yakni jangan meyakini perantara-perantara ya untuk beribadah kepada Allah seperti meyakini Nabi Isa sebagai utusan Allah atau sebagai titisan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena Allah tidak akan mungkin bisa mengampuni dosa hamba melalui melainkan melalui sebuah titisan atau suatu titisan yang Allah turunkan di bumi ini, barulah dosa-dosa manusia bisa tertebus dengan itu. Ini keyakinan syirik. Ya, sehingga mereka meyakini Nabi Isa lah sebagai titisan Allah yang menjadi sebab dosa-dosa manusia ini bisa ditebus. Tanpa itu tidak akan mungkin. Nah, maka Nabi Isa mengatakan, <clears throat> "Ya Bani Israel, u'budullah Rabbi wa Rabbakum. Murnikanlah ibadah itu hanya kepada Allah, Rob, Robku dan Rob kalian. Innahu man yushrik billah, faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka haram baginya surga. Yakni kekal dalam api neraka. Dan tidak akan ada seorang penolong pun atasnya. Nah, mulhasil barakallahu fikum, uh, inti daripada dakwah para nabi dan rasul adalah mentauhidkan Allah dalam uluhiyah ubudiyah ini. Ya. Mulai dari rasul yang pertama Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di dalamnya adalah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam yang diutus kepada Bani Israel al Yahud yaitu kaumnya Nabi Musa dan An-Nasara adalah kaum Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam wa atamma taslim Naam. Demikian ikhwani fidin ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh di sini yaitu firman Allah di dalam surah Al-Jin pada ayat ke-20, "Qul inna ma'ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahadan." Katakanlah hanyalah aku berdakwah kepada menyeru kepada Robku dan aku tidak memperserikatkannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini di dalam surah Al-Jin. Ya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan ya kepada kaum kafirin baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin bahwasanya Rasulullah hanyalah berdakwah menyeru kepada Allah taala Naam, yakni beribadah hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak mempersyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi, ad'u di sini bermakna a'budu. Ya, bermakna ibadah. Aku berdoa hanya kepada Robku, yakni aku beribadah hanya kepadanya Jalla wa'ala. Naam, oleh karena itu Nabi kita SAW mengatakan, doa huwal ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Naam, oleh karena itu banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'an doa ini ya bermana ibadah untuk Allah perintahkan dimurnikan hanya kepadanya jalla wa ala. Naam. Ya, udhuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan langsung. Yakni berdoa langsung kepada Allah, beribadah langsung kepada Allah. Allah tidak mengatakan berdoalah melalui perantara-perantara, baik malaikat atau para para nabi atau orang-orang soleh tidak pernah Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Tidak pernah pula dipraktekkan oleh para nabi dan rasul dan para sahabat-sahabatnya untuk berdoa melalui perantara-perantara baik kuburan atau uh, para malaikat, para nabi dan perantara-perantara yang lainnya. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis-hadis, tidak pula diamalkan oleh para salaf. Ya, berbeda dengan orang-orang sekarang yang banyak menyeru untuk berdoa melalui kuburan-kuburan para wali, ya mengkultuskan para tokoh-tokoh yang dianggap sebagai aulia Allah, wali-wali Allah taala. Nah, demikian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Kemudian yang ketiga, asyirku fi sifatillah, yaitu meninggalkan kesyirikan di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni syirik dalam asma wa sifat. Meninggalkan kesyirikan di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang <clears throat> uh, apa namanya menyerupakan Allah dengan makhluknya ya yang disebut dengan al-musyabbih ya menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk maka ini syirik di dalam sifat Allah ya seperti misalnya ketika Allah ditetapkan memiliki sifat tangan, sifat wajah, ya, sifat yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan sifat dzatiyah. Ya. Maka mereka mengatakan berarti tangan Allah sama dengan tangannya makhluk atau wajah Allah sama dengan wajahnya makhluk. Maka semua ini adalah kesyirikan terhadap Allah Ta'ala di dalam sifat-sifatnya. Terus bagaimana tindakan dan sikap kita, maka kita beriman dengan sifat-sifat tersebut, bahwasanya sifat itu sempurna bagi Allah Ta'ala dan tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya dan hakikat dari sifat Allah hanya Allah yang mengetahuinya tetapi kita wajib beriman dan menetapkan maknanya sesuai dengan bahasa Arab yang Allah berbicara dengannya dan juga nabinya berbicara dengan lugatul Arab, dengan bahasa Arab. Maka kita menetapkan makna wajah sebagaimana dalam bahasa Arab, kita menetapkan makna tangan sebagaimana dalam bahasa Arab. Naam, dan kita tidak memalingkan kepada makna yang lain seperti wajah itu maksudnya kemuliaan atau tangan maksudnya kekuasaan sehingga kita tidak beriman dengan zat Allah Ta'ala yaitu sifat wajah dan kita tidak beriman dengan zat tangan Allah dengan zat Allah yaitu sifat tangan Allah karena kita memalingkan maknanya kepada makna kekuasaan dan kemuliaan maka ini syirik barakallahu fikum di dalam sifatullah sehingga <clears throat> dalam permasalahan ini banyak kelompok-kelompok ya uh, yang dijelaskan para ulama yang terjadi ya di alam ini di kehidupan kita ini munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari eh, nama-nama uh, Allah dan sifat-sifat Allah seperti kelompok musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya kelompok al-jahmiyah jahmiyah yang disandarkan kepada seorang tokoh Jaham bin Sofwan yang dia adalah mengingkari menghapus nama-nama dan sifat-sifat Allah sehingga mereka ini seperti ateis, ya, orang yang tidak beriman dengan adanya Allah karena mereka menghapus nama dan sifat-sifat Allah. Maka Syekhul Islam mengatakan kepada mereka, kalau penyembah-penyembah berhala abadatul authan ya'buduna authanan menyembah berhala-berhalanya karena mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu titisan Tuhan Allah sehingga mereka beribadah kepadanya. Adapun mereka ini Jahmiyah ya'buduna adaman mereka beribadah dengan sesuatu yang tidak ada. Tidak ada wujudnya. Karena mereka tidak beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seakan-akan mereka itu sama dengan ateis yang tidak beriman adanya sang pencipta. Nah, kemudian mu'attilah. Ada ahlu ta'til, kelompok ah mu'abtilah ini yang melakukan ta'til juga sama. Ya, mirip dengan Jahmiyah yang awalnya dia menyerupakan Allah kemudian setelah itu dia menghapus nama dan sifat Allah karena takut menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ketika ditetapkan Allah punya sifat tangan, wajah, ya, sifat betis. Itu di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis. Barakallahu fikum. <clears throat> Nah, dalam Al-Quran, Yawma yuk syafu'an saqin wa yud'auna ila sujud. Pada hari Allah menyingkap betisnya dan mereka diseru untuk bersujud kepada Allah. Ya, mereka tidak mampu orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak pernah sholat. Karena punggungnya dicetak lurus oleh Allah sehingga tidak bisa bengkok. Ketika Allah memerintah mereka untuk bersujud di yaumul kiamah, mereka tidak mampu bersujud. Yawma yukshafu an wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Mereka tidak mampu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, walhasil Allah menetapkan pada dirinya bahwa Allah memiliki sifat betis, tangan, wajah, memiliki uh, telapak kaki, al-qadam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang sahih barakallahu fikum uh, yaitu eh, al-kursi adalah maudhi'u qadamain kursi adalah tempat uh, telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. yakni kursi yang terdapat dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Yang kursinya Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi. Yang Rasulullah memisalkan dalam hadis yang sahih pula seperti kaitannya atau perbandingannya langit dan bumi, maka kursi adalah seperti padang tandus yang luas dan uh, langit dan bumi adalah seperti lempengan besi bundar yang kecil yang dibuang di tengah padang tandus itu, maka itulah perumpamannya langit dan bumi, adapun kursi Allah seperti padang tandus yang luas. Nah, kemudian Rasulullah juga memisalkan antara kursi Allah dengan ars. Besarnya ars antara kursi dengan ars seperti besarnya antara langit dan bumi dengan kursi. Maka ars Allah adalah makhluk yang terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dan makhluk yang tertinggi barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari segala-galanya dan maha besar dari segala-galanya. Sehingga kita tidak mampu untuk uh, mengukur dengan akal kita ya terkait dengan Allah taala tetapi kita hanya istislam, berserah diri dan beriman, istislam wal iman berserah diri dan beriman, menetapkan apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran, dan kita serahkan hakikatnya kepada Allah terkait dengan sifat-sifat sifat-sifatnya yang sempurna barakallahu fikum. Nah, walhasil di dalam kesyirikan terhadap sifat Allah ini banyak kelompok-kelompok yang terjatuh di dalamnya. Nah, karena mereka mengkias Allah Ta'ala dengan ukuran makhluk. Dengan ukuran makhluk. Nah, maka itu tidak mungkin barakalafikum kita mengukur uh, langit bumi ini saja semua kita tidak mampu apalagi mengukur langit apalagi mengukur kursi Allah apalagi mengukur arsy Allah taala apalagi mau mengukur Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin barakalafikum. nah malaikat Jibril alaihissalam sendiri tidak mampu ya kemampuannya terbatas beliau tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menembus Sidratul Muntaha yang Allah beri kemampuan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika menembus tujuh langit, di atas langit ketujuh ada air yang tebalnya seperti jarak antara bumi dengan langit pertama, kemudian di atas air seterusnya ada Baitul Ma'mur, tempatnya para malaikat beribadah dan di Baitul Ma'mur ada uh, Sidratul Muntaha, kemudian ada surga Al-Firdaus, nam yang merupakan uh, atapnya daripada arsy Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walhasil barakallahu fikum, itu semua tidak mungkin kita capai dengan akal kita. Naam. Sehingga Jibril pun makhluk yang malaikat yang terbesar yang memiliki 600 sayap menutupi ufuk timur dan barat. Ya, itu kemampuannya terbatas. Bagaimana dengan manusia? Maka kita beriman kepada Allah dan beristislam, beriman dengan tauhid rububiyah, beriman dengan tauhid uluhiyah, ubudiyah, beriman dengan tauhid asma wa sifat dan kita tidak mempersyarikatkan Allah pada seluruhnya. Nah, Kemudian juga beliau menjelaskan bahwasanya di antara bentuk yang wajib untuk kita hilangkan dari kesyirikan terhadap Allah Ta'ala adalah mengambil perantara dalam e, beribadah, wasitoh. Ya, karena beribadah itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini juga merupakan konsekuensi daripada tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Nah. Jadi ini wajib untuk diketahui oleh kaum muslimin yang masih memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari uh, tauhid yang benar seperti keyakinan mengkultuskan individu-individu atau meyakini adanya roh-roh ya budaya roh-roh uh, tertentu ya lalu kemudian mereka beribadah melalui roh-roh itu yang mereka yakini bahwa itu juga adalah uh, utusan-utusan uh, Allah Subhanahu wa taala. Titisan-titisan Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan ini persis dengan keyakinan kaum Nasrani. Ya, tidak ada bedanya yang Allah taala vonis dengan kekufuran dan kesyirikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sekali lagi tidak ada bedanya. Nah, makanya uh, kesyirikan jahiliyah terdahulu ya sebagaimana para pertanyaan selanjutnya itu apakah masih ada di zaman kita sekarang? Maka dijawab oleh beliau, "Na'am, masih ada di zaman kita sekarang." Kesirikan-kesirikan terdahulu. Ya, seperti apa yang kita contohkan tadi, mengambil perantara-perantara dalam beribadah kepada Allah taala. Itu kesirikan di zaman terdahulu. Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat ketiga, dalam surah Yunus ya ayat ke-18, dalam surah-surah yang lainnya. Nah, bahwasanya kesirikan di zaman sekarang itu terjadi ya kesirikan yang terdahulu terjadi di zaman kita sekarang. Bahkan Nasyih mengatakan kesirikan di zaman sekarang bisa jadi lebih parah daripada zaman terdahulu. Dari dua sisi. Ya, sisi yang pertama barakallahu bahwa uh, di zaman terdahulu dan ini berulang-ulang kita jelaskan mereka berbuat syirik pada masa lapang saja, pada masa senang. Tapi di masa sempit, masa sulit, mereka langsung merujuk kepada Allah, bermentohikan Allah. Ya. Seperti dalam surah al kabut ayat ke-65. Dalam surah Luqman juga demikian. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar idahum hum yusyrikun. Ketika mereka berlayar di lautan, tiba-tiba ombak kencang, angin kencang, ya ombak yang dahsyat, mereka takut tenggelam. Ini masa kesulitan. Maka tiba-tiba mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah, Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan ibadah itu, doa itu hanya kepada Allah. Ketika Allah selamatkan mereka di darat, mereka kembali berbuat syirik. Ini kesirikan orang terdahulu. Namun kesirikan kaum muslimun di zaman sekarang, di masa senang ya berbuat syirik di masa sempit, di masa sulit bertambah kesyirikannya. Ya, seperti datang ke dukun-dukun, datang ke paranormal dan sebagainya ketika mengalami musibah, ya. Di masa senang dia ber, dia meyakini dukun-dukun paranormal, di masa sulit bertambah kesyirikannya. Ya, datang untuk meramalkan nasibnya, ya, dan seterusnya. Sisi yang kedua, kalau di zaman terdahulu, mereka sebagiannya berbuat syirik kepada makhluk yang tidak berdosa, seperti pohon, batu, ya, sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih, ya, terkait dengan zatu anwat. Nah, tapi di zaman sekarang mereka berbuat syirik kepada orang-orang yang berdosa, kadang-kadang orang-orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah berjamaah ke masjid, dikultuskan, ya, dijadikan sebagai tokoh Eh, wali-wali uh, Allah Subhanahu wa taala padahal tidak pernah berjamaah di masjid. Ini musibah ya. Sehingga Syekh menjelaskan ya uh, rahimahullah dan ini juga telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ya di dalam kitabnya Kasyfus Syubhat dan yang lainnya dalam pembahasan tauhid dan syirik. Nah, bahwa kesyirikan di zaman sekarang terkadang itu lebih berat, lebih dahsyat daripada kesyirikan di zaman terdahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua tinjauan itu tadi wallahu taala a'lamu bisawab. Naam. Saya tadi dengarkan azan. Sudah azan? Belum. Nah. Sudah masuk? Belum, nah. Saya pikir tadi sudah <laughs> masuk. Saya lanjutkan sedikit sambil menunggu adzan. Waktu adzan. Nah, pembahasan selanjutnya Abdurrahman Syirkil Akbar. Madorotnya syirik besar. Yang pertama, apa madorotnya syirik akbar? Maka jawabannya kata beliau, Bibu al-khuluda finnar. Syirik besar itu menyebabkan kekal di dalam api neraka. Sebagaimana pada ayat yang telah kita sebutkan, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah sungguh Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka orang-orang yang dolim. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata yusyrik billah syai'an dakhalan nar." Siapa yang mati dalam keadaan memperserikatkan Allah walaupun sedikit pun, maka dia masuk dalam neraka. Hadis ini di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah. Sehingga ini bahayanya syirik besar mengekalkan dalam api neraka jika pelakunya meninggal dunia dan belum sempat bertobat. Berbeda dengan syirik kecil, maka syirik kecil ini sebagaimana yang juga berulang-ulang kita jelaskan, dia lebih dahsyat dari dosa besar namun tidak mengekalkan dalam api neraka. Ya. Tetapi dia lebih dahsyat dari dosa besar disebutkan oleh sebagian para ulama kita seperti Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala dalam menjelaskan kitab tauhid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya syirik kecil dia lebih berat dari dosa besar dari sisi pada hari kiamat kelak ya ketika Allah meletakkan timbangan kebaikan dan keburukan di mizan ya di daun timbangan itu ada dua anak daun timbangan yang satu diletakkan untuk amalan kebaikan dan yang satu diletakkan untuk amalan keburukan ya dia punya neraca untuk menimbang mana yang lebih berat nanti di hari kiamat dan mizan ini bisa berbicara ya Allah taala menjadikannya memberikan lisan untuk dia berbicara nah maka ketika uh, amalan dosa syirik ini diletakkan pada timbangan keburukan, maka itu sangat berbahaya sekali buat uh, pelakunya yang akan menjadikan amalan keburukannya itu lebih berat daripada amalan kebaikannya sehingga dia harus melalui proses neraka. Dan uh, syirik kecil ini tidak tidak bisa diberi syafaat, tidak mendapat syafaat. Ya. Artinya tidak tidak akan mungkin digugurkan untuk dihapus dan tidak diletakkan di atas timbangan keburukan. Berbeda dengan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar masih memungkinkan mendapat syafaat sehingga dia dihapus dan tidak diletakkan di amalan e, timbangan keburukannya. Adapun syirik kecil maka mesti dia akan diletakkan di atas timbangan keburukan. Di sini menunjukkan barakallahu fikum bahwa bahayanya syirik walaupun syirik kecil. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan dalam ayat Al-Qur'an Eh, dalam dalam suratun nisa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya kata an yushraka itu an dan uh, uh, apa namanya masdar ta'wil ya an dan fiil mudhari'nya. ya kalau diartikan syirku itu dalam bahasa Arab menunjukkan umum yufidu al umum ya memberi faidah umum. Umum artinya semua jenis kesyirikan. Apakah syirik besar, syirik kecil masuk dalam ayat ini tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Namun bedanya dengan syirik besar, syirik besar mengekalkan dalam, dalam api neraka, adapun syirik kecil tidak mengekalkan dari api neraka, tapi dia juga tidak diampuni dalam arti tidak akan dihapus untuk diletakkan di atas mizan apa keburukan.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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.